Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azdani wazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Setorkan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan. Tafadhal, Akh Qala fa'atibna lahu untuk mina

Nah, barakallahu fikum, nanti dilancarkan lagi ya, diulang-ulang. Untuk yang berikutnya insyaallah taala antum sudah belum kemarin? Yang kedua kali sudah belum? Nah, besok antum insyaallah ya, dibaca jelas, gamblang, lancar. Nah, barakallahu fikum tidak tersendat-sendat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dipersiapkan. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan mengenai takdir, yang mana takdir sudah kami jelaskan bahwasanya takdir merupakan apa kemarin? Takdir digelari dengan apa? Disebut dengan apa? Sirullah jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada maratibut takdir. Ada tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir. Nah, sudah kami sebutkan globalnya ya, tidak perlu antum jelaskan keranjang lebar. Naam, ada berapa maratibu al-iman bitakdir? Eh, tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Empat, sebutkan. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Paham ya? Pertama adalah al-ilmu. Allah taala mengetahui segala sesuatu, semuanya. Na'am barakallahu fikum yang tersembunyi, yang nampak, yang kecil, yang besar, semuanya Allah Taala mengetahuinya. Yang kedua Alkitabah, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua yang telah terjadi semuanya ini. Paham ya? Hingga sampai nanti hari kiamat Allah taala sudah mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga ada al-masyiah. Semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini semuanya tergantung dengan kehendak Allah taala. Yang keempat adalah apa? Al-khalqu. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjabarannya barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Hadhihi maratibul imani bil qada'i wal qadar. Ini adalah tingkatan-tingkatan keimanan terhadap apa? Beriman terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nggak perlu bingung-bingung apa sih perbedaan kodok dan kodar itu. Nah, kodok itu ketetapan, kodar takdir itu aja sudah. Paham ya? Jadi beriman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah jalla wa ala Allah taala berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh?" Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum أينما كانوا kanu thumma yunabbi'uhum bima يوم القيامة qiyamah innallaha bikulli شيء 'alim. Ini ayat yang sangat mulia mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Tidakkah engkau sudah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi? Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik tiga orang melainkan Allah taala yang keempatnya. Ataukah lima orang melainkan Allah taala yang keenamnya? Atau kurang dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertainya. Nah, bahkan lebih banyak daripada itu Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ingat baik-baik kebersamaan di sini menurut ahlu sunnati wal jamaah bukan kebersamaan zatnya. Perhatikan baik-baik ya. Namun kebersamaan apanya? Naam ma'iyatul ilm. Paham ya? Kebersamaan ilmunya, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jangan seperti orang-orang Ittihadiyah dan na'am barakallahu fikum al haluniyah Naam, al-Ittihadiyah dan al haluniyah itu dua-duanya Naam kelompok sesat pecahan daripada Sufiyah. Naam Ittihadiyah Al-Hululiyah itu mereka mengatakan Allah taala menyatu dengan makhluknya. Kalau Ittihadiyah. Kalau Al-Hululiyah mengatakan Allah taala itu berada di dalam makhluk. Perhatian baik-baik bedanya. Allah taala berada di dalam makhluk. Nah, karena bahkan mereka berdalilkan dengan ini. wahwa huwa ma'ahum atau huwa ma'ahum aina makanu. Atau dengan ayat yang lainnya wahwa huwa ma'akum aina kuntum. Dia Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh berarti Allah Ta'ala itu dimana mana Kita kapan aja kita berada Allah Ta'ala bersama kita. Nah mereka meyakini bahwasannya Allah Ta'ala itu nempel gitu loh. Bersatu dengan makhluknya. Jadi yang antum lihat semua ini Allah. Ujung-ujungnya ke situ. Allah musta'an. Al, kalau nggak gitu, dia melihat tiang, di dalam tiang itu ada Allah. Itu al-hululiyah. Paham ya? Kalau ittihadiyah menyatu. Menyatu. Oleh karena itu barakallahu fikum, eh, salah seorang pembesar mereka atau yang mereka agungkan yaitu Ibnu Arabi. Nah, bedakan Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi ya. Nah, bedanya apa kalau Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi apa bedanya? Nah, kalau Ibnu Arabi dengan Al, Ibnu Arabi termasuk ulama Ahlus Sunnah. Tapi kalau Ibnu Arabi ini adalah apa? Adalah nam zindikun kafir. Paham ya? Dia adalah salah satu nama pembesar yang mereka agungkan orang zindik kafir dia. Nah, dia mengatakan bahwasannya mafil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti apa maksudnya? Dia mengaku Allah, Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Dan juga banyak sekali ya yang na'am barakallahu fikum mereka agungkan di antara Ibnu Arabi kemudian juga Nam Al-Hallaj. Eh, mereka agung-agungkan na'am barakallahu fikum bahkan mereka ekstrim, Gulu berlebihan. Terkadang anjing saja itu tidak boleh dicaci, Tidak boleh dimaki. Kata mereka, nah barakallahu fikum bisa jadi itu adalah Allah." Bayangkan, Allah musta'an. Karena mereka meyakini Allah Ta'ala itu menyatu dengan semua makhluknya. Keliru enggak ini? Keliru. Nah, Allah musta'an. Sudah kita jelaskan bahwasannya kebersamaan ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm. Kebersamaan Allah Ta'ala di dalam apa? Pengawasan dan juga ilmunya Allah Ta'ala. Kita senantiasa diawasi dan Allah Ta'ala mengetahui gerak-gerik kita semuanya. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru ya. Jadi kebersamaan ma'iyah di sini apa? Ma'iyatul ilm kebersamaan ilmunya. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah taala akan mengkabarkan kepada mereka terhadap apa yang dulu mereka lakukan di dunia di hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Alimun ini kalau dalam ilmu bahasa Arab masuk dalam kategori mengikuti timbangan sighah mubalaghah. Jadi benar-benar Allah taala mengetahui. Karena di sana disebutkan termasuk timbangan-timbangan yang dikenal dengan nabarakallahu fikum siyahul mubalaghah. Eh, bentuk-bentuk timbangan mubalaghah itu ada ada berapa? Fa'al, kemudian apa? Mif'al, kemudian apa? Fa'il, fa'il. Kemudian apa lagi? Fa'ul, lima. Nah, fa'il, alim masuk di sini. Paham ya? Jadi alimun itu benar-benar tahu. Zat yang benar-benar mengetahui semuanya, sangat detail. Bang, ya? Semua yang kecil pun Allah Taala mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Perhatikan baik-baik ini. Ayat ini kalau kita merenungi dengan sebenar-benarnya, kita akan tenang hati kita, tentram. Yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa di muka bumi ini dan yang menimpa pada diri dari kalian illa fi kitab melainkan semuanya sudah tercatat wa huwa lauhul mahfuz semuanya sudah tercatat di dalam lauhul mahfud ya enggak antum saksikan ada orang yang dia itu bekerja mencari pekerjaan kelihatannya kerjanya kerjaannya itu gajinya besar namun setelah ditelusuri setelah dia kerja cuma dapatnya juga segitu aja karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala jadi semuanya barakallahu fikum sudah diatur semuanya sudah diatur di dalam lauhil mahfud Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Taala menciptakan musibah tersebut. Jadi musibah sebelum Allah Taala ciptakan musibah sudah tercatat kalau musibah ini nanti akan menimpa si fulan, alan, paham ya? Seperti itu. Dan kerusakan yang ada di muka bumi ini, musibah-musibah yang ada itu semuanya apa? Sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Berbuat kekufuran, paham ya? Berbuat kemungkaran, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan kenikmatan Allah taala pada tempatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam, itu diantaranya. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Ada juga ayat yang lainnya dan tidaklah menimpa sebab musibah kepada kalian melainkan sebab tangan-tangan kalian sendiri. Karena dia enggak bersyukur kufur nikmat akhirnya Allah telah timpakan musibah yang besar bagi orang tersebut. Di antaranya juga adalah apa? Rusaknya, hancurnya daratan dan lautan sebabnya karena apa? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Apa? Ayo, antum? Ayo. Naam, al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya karena tangan-tangan manusia. Maksudnya mereka itu enggak bersyukur gitu ya. Tidak bersyukur, kufur nikmat, bahkan mereka apa? Tidak mau menggunakan nikmat-nikmat Allah taala pada tempatnya. Naam. Dan kalau musibah sudah menimpa eh, sudah menimpa satu kampung itu nggak pandang bulu, semuanya kena. Yang mukminnya, yang kafirnya, yang fasiknya, yang munafiknya, paham ya? Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan musibah yang menimpa tidak hanya orang-orang yang zalim saja. Hati-hati anda saksikan kalau ada tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir atau terkadang gempa bumi, itu semuanya ditimpa apakah khusus orang zalim saja? Tidak, orang yang mukmin juga ada yang kena. Tapi ingat, bencana musibah seperti ini kalau menimpa orang mukmin nam adalah ujian. Adalah ujian, cobaan. Tapi kalau menimpa orang-orang fasik, Orang-orang kufar itu hukuman. Paham ya hukuman. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dalil yang menunjukkan bahwasannya sebuah musibah, petaka, bencana itu tidaklah menimpa hanya orang-orang dolim saja. Kita diperintahkan untuk berhati-hati. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Naam ahsan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya apa? Berhati-hatilah kalian dengan sebuah musibah, bencana. Yang mana bencana tersebut tidaklah menimpa khusus orang-orang dolim saja. Jadi orang-orang di kampung tersebut, ada orang dolim, ada yang mukmin, muslim, bahkan sunni salafi terkadang kena juga. Paham ya? Oleh karena itu kita diperintahkan berhati-hati. Berhati-hati. Nah, jangan sampai kita justru tinggal di kampung yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran kemudian kita tidak bisa ingkar mungkar walaupun dengan hati jangan. Paham ya? Paling sedikit paling minimnya dengan hati tadi itu. Kalau sudah enggak ngingkari dengan hati berbahaya sekali. Enggak ada pengingkaran sama sekali karena ingkar mungkar yang paling abdal yang paling besar dengan apa? Tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Tapi, tapi kalau hati sudah enggak ngingkari, paham ya? Perhatikan baik-baik. Nah, tapi kalau hati sudah enggak ngingkari, maka berbahaya sekali. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian dengan sebuah fitnah, bencana, musibah yang tidak menimpa terkhusus bagi orang-orang zalim saja. Nah, ngeri sekali barakallahu fiikum Karena inilah yang kita saksikan. Nah, barakallahu fiikum terkadang ada bencana alam berupa apa? Gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami. Yang antum saksikan apakah menimpa orang kafir saja kan enggak? orang-orang mukmin muslim kena juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkannya dan juga menentukannya. Kita lihat di sini ay nakhluqaha hiya maktubatun qabla an tukhlaq. Maksudnya apa? Sebelum Allah taala menciptakan musibah itu, sudah Allah taala mencatatnya. Paham ya? Sudah tercatat musibah itu akan mengena mengena si fulan, kampung fulan, kampung alan, paham maksudnya? Sudah tercatat sebelum Allah taala menciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu sesungguhnya bagi Allah taala itu mudah. Bagi Allah taala mudah sekali. Paham ya? Menciptakan langit dan bumi yang sebesar itu aja mudah bisa, apalagi kalau cuma menciptakan sesuatu yang ringan. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Ini tujuannya perhatikan baik-baik. Kenapa? Sebuah takdir itu sudah tercatat sebelum Allah taala menciptakan takdir tersebut. Tujuannya apa? Pertama, perhatikan tujuannya itu tujuan beriman dengan takdir ini sebetulnya para ulama bahwasanya tujuan beriman dengan takdir dua na'am barakallahu fikum poin dalam ayat ini. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum satu. Wala tafrahu bima atakum dua. Tujuannya beriman dengan takdir ini. Tujuan pertama apa? Agar kalian tidak merasa putus asa terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Seringnya orang terputus asa seringnya. Bangkrut usaha, enggak lancar, bangkrut akhirnya apa? Dia bingung nyari solusi, bunuh diri, gantung diri Paham ya? Nah, gara-gara apa? Enggak beriman dengan takdir. Coba kalau dia beriman takdir. Beriman dengan takdir ini berarti sudah takdir Allah. Qadarul masyafa'al. Sudah usaha, tanam modal 200 juta, tapi enggak ada juga hasilnya qadarul masyafa'al. Kalau dia bisa menyandarkan ke situ, tenang dia. Tapi kalau biasanya orang-orang yang enggak beriman dengan takdir, bagaimana solusinya? Bunuh diri. Seringnya gitu seringnya. Minum racun, baygon campur butrek. Allah musta'an. Yang jelas macam-macam bentuknya orang bunuh diri itu ada yang mau gantung diri di kamar mandi, ada juga orang yang macam-macam pokoknya caranya. Yang jelas mencari solusi. Padahal kalau mereka paham dengan beriman dan takdir selesai enggak urusan? Selesai. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Tujuan pertama ini. Jadi beriman dengan takdir itu melahirkan dua buah hasil yang sangat besar. Pertama, agar kalian tidak merasa putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan. Satu. Nah, jadi putus asa nggak boleh. Misalkan antum kerja kok, misalkan jualan makanan kok nggak laku ya sabar. Paham ya? Masih ada hari berikutnya berikutnya. Bersabar, minta pertolongan kepada Allah Taala. Rezeki sudah diatur barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua, hasil yang kedua, wala tafrahu bima ataakum agar kalian tidak terlalu bangga dengan perkara dunia yang kalian dapatkan. Paham ya? Nah, tujuan pertama tadi apa? Beriman dengan takdir melahirkan dua perkara ini. Pertama, likaila ta'sau 'ala ma fatakum agar kalian tidak berputus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan. Paham maksudnya? Terluputkan perkara dunia itu enggak masalah, tapi jangan sampai terluputkan perkara apa? akhirat. Nah, yang kedua, wala tafrahu bima atakum dan jangan eh, dan agar apa? Agar kalian tidak terlalu bangga dengan perkara dunia yang kalian dapatkan. Senang boleh tapi jangan berlebihan. Paham ya? Kalau misalkan mendapatkan kekayaan yang sangat banyak kemudian dia bangga, berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta, berarti dia apa? Terlalu bangga dengan apa yang dia dapatkan berupa dunia. Nah, seharusnya dia bersyukur. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Paham ya? Seperti itu. Nah, karena semakin seorang hamba bersyukur, semakin ditambah apa? Nikmatnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kufur, hati-hati. Azab yang akan dia dapatkan. Ikhwan fiddin, a'azzani wasakumullah. Ingat baik-baik tujuan beriman dan takdir. Di antara dalilnya dua, enam poin di dalam ayat ya, di dalam surat Al-Hadid ini. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Karena kita semuanya beriman takdir, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ditimpa musibah ujian berupa kebangkrutan, sandarkan, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat yang banyak, yang melimpah, alhamdulillah. Ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Mahum. Nah, jadi jangan terlalu bangga dengan perkara dunia yang dia dapatkan dan jangan terlalu putus asa. Nah, hingga apa? Hingga dia misalkan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara dunia yang terluputkan. Mahum? Nah, jadi beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tujuannya yang disebutkan dalam ayat ini ingat-ingat ya, likaila tak 'ala fatakum walatafrahu ma'atakum. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Kita lihat Fala tahzan ala ma fata wa ma min malika au auladika au mimma tuhib. Artinya, jangan engkau bersedih terhadap perkara yang terluputkan dan perkara yang kurang berupa hartamu atau anak-anakmu atau perkara yang kau cintai, yang kau sukai. Jadi jangan sedih, syukuri saja sudah. Yang sedikit disyukuri, yang banyak pun juga disyukuri. Karena semuanya ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kalau kita semakin yakin, semakin kuat iman kita terhadap takdir Allah taala, insyaallah taala tenang. Insyaallah taala tenang. Paham ya? Kemudian kuatnya tawakal kita kepada Allah taala itu juga membuat tenang. Tapi kalau orang enggak punya tawakal, Ingat-ingat ya tawakal itu bukan berarti bertangkut tangan ya. Ingat baik-baik jangan seperti orang-orang ahli bid'ah wa dalal yang mereka tawakalnya kuat tapi enggak pernah menempuh sebab. Itu keliru. Bahkan apa? Bahkan na barakallahu fikum tarkul asbab qadhun fi syariah. Meninggalkan sebab-sebab eh, itu merupakan celaan terhadap syariat ini. Karena syariat menuntut agar kita bertawakal tapi menjalankan apa? Sebab. Sebab yang syar'i atau sebab yang mubah. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai naam kita keliru, tawakal Allah sudah. Nah, tawakal Allah. Mau kemana? Mau pergi ini kemana? Mau khuruj katanya. Khuruj kemana? Ke Thailand, Bangladesh, India. Lah anak-anak keluarga bagaimana? Tawakal Allah. Di rumah semuanya. Kalau Allah Taala masih menghendaki hidup, hidup. Mati ya mati. Tawakalnya kuat sekali dia. Tapi tanpa modal gitu loh. Tawakal tanpa modalnya berbahaya sekali. Paham ya? Nah, seringnya orang-orang seperti itu yang tidak punya ilmu. Jadi khurus kemana mana udah tawakal Allah katanya. Nah, kalau kita sudah punya azam tekad bulat untuk keluar, keluar. Faidah azam tawakal Allah katanya. Iya kan? Jika sudah bertekad bulat untuk sesuatu, udah tawakal Allah udah. Enggak ninggalkan uang, enggak ninggalkan apa-apa, anak keluarganya tinggal pulang dan meninggal semua. Allah musta'an. Jangan ya. Jangan warakallahu fikum. Jadi tawakal itu definisinya apa? sidku i'timadul qalb Naam barakallahu fikum sidqu sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah al mubahah. Apa maksudnya ya? Itu definisinya. Bahasa Indonesianya Naam jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah taala, jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih perkara-perkara yang bermanfaat atau di dalam menolak perkara-perkara yang berbahaya dengan apa? Dengan cara menempuh sebab-sebab yang disyariatkan atau yang diperbolehkan. Berarti apa? Berarti tawakal itu harus harus ada modalnya. Modalnya apa? Menempuh sebab tadi itu. Tahu Maksudnya ya, Nah barakallahu fikum bahasa Arabnya ana ulangi sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi daf'il fi jalbil manafi' au daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah awil mubahah. Mafhum? Nah itu definisi tawakal. Jadi ada apa? Ada menggunakan menempuh sebab. Artinya jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih perkara-perkara yang bermanfaat atau menolak perkara-perkara yang berbahaya bersamaan dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan atau yang diperbolehkan. Panjang lebarnya, cepat ataukah lambat yang Anda sampaikan ini diringkas sendiri. Paham ya? Yang jelas tawakal itu butuh sebab yang harus dia kerjakan. Paham ya? Anak ulangi sekali lagi. anak ulangi sekali lagi barakallahu fikum sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah awil mubahah. Artinya jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih perkara-perkara yang bermanfaat atau menolak perkara-perkara yang berbahaya bersamaan apa? menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Burung saja. Eh, antum tahu burung antum? Yusuf? Tahu burung? Eh, burung aja. Itu kalau nah barakallahu fikum antum perhatikan baik-baik bagaimana? Gerak-geriknya bagaimana? Diam sangkar terus atau pergi? Pergi. Kemana? Nyari Maisyah. Pahamnya? Pergi nyari Maisyah, nyari kehidupan. Nah, burung itu bayangkan itu. Coba kalau dia disangkar terus, mungkin meninggal dunia. Paham ya? Meninggal dunia ya, mati burung tersebut, tapi pergi mencari maisha. Ya inilah yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna alallahi Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdhu khimasan wa taruhu bitana." Artinya apa? Kalau seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah taala akan memberikan rezeki kalian sebagaimana Allah taala memberikan rezeki seekor burung. Bagaimana? seekor burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Kalau ini kalau antum menyaksikan langsung biasanya, eh, tahu burung walet? Burung walet itu kalau pagi hari itu hampir semuanya pergi mereka. Nah, habis subuh udah nggak ada semua di rumahnya kecuali beberapa oknum burung yang bertelur. Paham ya? Nah, yang lainnya pada pergi nyari Maisha. Sore sebelum maghrib itu datang semua mereka. Bayang nyari maisha, bayangkan itu. Nyari kehidupan. Nah, itu burung padahal. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Burung yang dia itu hewan saja, itu aja apa? Masih menjalankan sebab-sebabnya untuk dia itu bisa hidup, bisa kenyang, untuk menghidupi anak-anaknya. Seperti itu. Nah, manusia yang seharusnya lebih dan diciptakan dalam keadaan postur yang paling sempurna, jangan kalah dengan burung tadi itu. Paham maksudnya ya? Berpangku tangan di pojokan terus. Paham ya? suruh kerja nggak mau, usaha nggak mau. Paham ya? Kalau tanya tawakal Allah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, sekecil apapun, seberat apapun yang namanya pekerjaan itu nggak perlu dibayangkan dengan harus banting tulang itu nggak harus. Paham ya? Pekerjaan itu macam-macam bentuknya. Macam-macam. Ya, intinya dia itu mau gerakkan, mau gerakkan. Dan jangan nanti merasa minder, wahana kok tolabul ilmi terus Ustaz. Wah, ya, jangan khawatir, tolabul ilmi itu sebab rezeki. Paham ya? Sebab rezeki yang paling besar di antaranya tolabul ilmi. Hadisnya sudah kita lewati kan? Nam kana akhwan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dua orang bersaudara. Eh, dua orang bersaudara di zaman Rasulullah SAW nah mereka datang satunya kerja satunya nutup ilmu yang kerja ini ngadu ya Rasulullah bagaimana ini saudaraku kok mencari ilmu terus padahal aku kerja Rasulullah menyalahkan mana Rasulullah nggak menyalahkan Rasulullah nggak menyalahkan saudaranya yang mencari ilmu Rasulullah mengatakan la'allaka turzaqu bih. Semoga kamu itu mendapatkan rezeki dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu. Paham ya? Jadi mencari ilmu itu mendapat sebab mendapatkan rezeki. Paham ya? Rezeki itu jangan bayangannya uang aja. Malah bertahun-tahun di pondok nggak dapat uang, Ustaz. Rezeki itu bayangannya bukan uang saja. Rezeki itu yang paling besar adalah apa? Keimanan dan ketakwaan. al Islam sunnah. Paham itu ya? Jadi jangan bayangannya kalau dengar rezeki itu bayangannya dolar terus, paham ya? Jangan. Itu keliru. Jadi kalau antum minta Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban, itu yang antum minta apa itu? Apa uang? Jangan ya kalau cuma uang kok keliru. Uang itu diantara antara rezeki. Paham ya? Tapi rezeki yang paling besar adalah keimanan dan ketakwaan. Al-Islam sunnah diberikan rezeki istiqamah hingga akhir hayat itu yang paling besar. Paham ya? Jadi kalau kita minta rezeki, upayakan benak kita umum. Jadi rezeki yang maknawi dan hissi. Paham maksudnya? Nah, barakallahu film seperti itu. Jadi mencari ilmu termasuk sebab mendapatkan apa? Rezeki. Nah, antum nyari ilmu duduk, dapat kiriman per bulan kan? Rezeki bukan? Rezeki. Nah, barakallahu fiikum Allahu musta'an. Rezeki itu yang jelas jangan apa khawatir. Semua sudah tercatat. Semuanya sudah tercatat barakallahu fiikum. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, "Wala tafrah farahal ashir wal batar wal kibr." Dan jangan engkau merasa bangga dengan bangganya orang yang bengis, orang yang sombong, orang yang congkak. Paham ya? Jadi bangga, sombong, congkak, bengis maksudnya bagaimana? Dapat harta yang banyak dia berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya untuk apa perkara yang Allah telah haramkan, berjudi, minum-minuman keras, paham ya? Mabuk-mabuan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, eh, narkoba, sabu-sabu, Paham ya apa yang semisalnya? Ini termasuk jenis apa? Jenis bangga yang dilarang tersebut. Paham ya? Lah terus boleh enggak senang kita dengan nikmat Allah taala? Boleh. Senang enggak masalah. Ceritakan pun enggak ada larangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah taala berikan kepadamu ceritakanlah enggak masalah. Tapi ingat, jangan sampai masuk dalam kategori ini. Bangga senang, wah anak ini anak orang kaya. Nah, sebulan kirimannya 5 juta misalkan. Sombong di hadapan teman-teman yang lainnya jangan. Eh, yang paling bagus itu diam, santai, diam. Tapi kantong penuh misalkan. Intinya itu jangan bangga dengan bangga yang orang sombong songkak insyaallah paham insyaallah. Nah, kiber di sini bagaimana maksudnya kiber di sini? Sudah kami jelaskan berkali-kali, kiber sombong yang hakiki itu bukan semata-mata na'am barakallahu fikum gaya pakaiannya, gaya berdandannya, gaya berhiasnya. Tapi kiber yang hakiki apa? Naam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji nam daripada kesombongan. Kemudian ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ini ada orang dia senang kalau pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, indah, sandalnya bagus. Nah, waktu itu sebagian sahabat menyangka itu yang sombong gitu loh. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Panjang dan pendek. Karena pernah ada orang keliru bacanya pendek. Paham ya? Innallaha jamil yuhibbul jamal gitu. Karena kalau antum bacanya pendek artinya lain ya. Sesungguhnya Allah Taala indah mencintai onta. Ini sekedar mengingatkan karena biasanya orang kalau nggak perhatian keliru gitu loh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Pendek itu keliru. Tapi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Panjang ya? Jangan keliru ya. Namullah musta'an. Jadi bahasa Arab itu memang banyak sekali modelnya. Nah, sebutkan situ sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau berpenampilan rapi, eh, rapi, kemudian bersih, Nah, penampilannya, sandalnya, pakaiannya itu bukan perkara sombong. Itu justru apa? Jamil, indah. Yang Allah Taala mencintainya dan menyukainya. Paham ya? Jadi kalau melihat orang berpenampilan kok rapi terus, paham ya? Rapi kemudian na'am barakallahu fikum bersih itu jangan langsung wah sombong orangnya. Jangan gitu. Paham ya? Sombong yang hakiki bagaimana kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah kesombongan. Paham ya? Itulah kesombongan yang hakiki barakallahu fikum binasati ngayel, nolak, bantah, bangkang, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau yang nasihati santrinya, gurunya gengsi. Kamu baru santri kemarin sore dan nasihati ustadnya. Ustad ini sudah belajar di Yaman 10 tahun. Contohnya ya, anak sudah belajar di Saudi LC. Gayanya nasihat-nasihat ustadnya itu termasuk bentuk apa? Kesombongan. Contohnya aja biar nanti tahu antum paham sombong itu bagaimana. Jadi sombong itu bukannya penampilan rapi tadi ya. Penampilan rapi justru disyariatkan. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, pakailah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian yang indah pada setiap kali ke masjid itu salat. Tapi jangan ekstrim. <laughs> eh? jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, katanya berhias sampai seperempat jam misalkan. Jangan berhias seadanya secukupnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau belum sampai belum mampu pakai imamah sorban ya pakai biasa semampunya. Nah, barakallahu fikum jangan dipakai dilepas lagi pakai lepas lagi habis-habisnya waktu. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Nah, karena semuanya sudah apa? Sudah disyariatkan. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadah. Katakanlah siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Enggak masalah berpakaian berpenampilan rapi, bersih. Bersih rapi itu enggak harus baru. Gak harus baru ya. Walaupun sudah lama tapi misalkan dia bersihkan, dia rapikan, misalkan setrikan, rapi. Paham ya? Seperti itu. Ingat-ingat al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu definisi kiber. Jadi nanti kalau tanya apa itu kiber, jawabnya tadi itu. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Kalau enggak tahu Arabnya nanti tulis. Terjemahannya kiber kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati ya, menolak kebenaran itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang itu ketika dinasehati dan dia keliru, kok malah nolak itu apa? Kekeliruan yang dia berada di atasnya itu akan melahirkan kekeliruan yang lainnya. Seringnya seperti itu. Kebid'ahan yang ditempuh oleh seseorang kemudian dinasehati dia gak segera bertaubat, gak segera rujuk, itu dikhawatirkan melahirkan kebid'ahan yang lain yang dia kerjakan. Seperti itulah yang terjadi pada orang-orang alu bid'ah wa dhalal hizbiyun. Dinasihati masalah ini gak nurut. Padahal dalilnya melahirkan apa? perkara-perkara yang sama bid'ahnya, sama sesatnya. Paham ya? Oleh karena itu harus punya jiwa yang lapang dada. Santri atau gurunya sama saja. Santri, ustadznya, syekhnya itu upayakan memiliki jiwa yang lapang dada, mudah menerima kebenaran. Plong gitu rasanya itu ya istilahnya itu jangan merasa gerundelan ketika nasihati karena kita semuanya butuh nasihat. Perhatikan baik-baik. Kita semuanya ini butuh nasihat. Paham ya? Karena agama ini benar-benar apa? Nasihat. Agama ini semuanya nasihat Adinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan di akhir hadis, Wali a'immatul muslimin wa 'ammatihim." Nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh manusia secara umum. Nasihat, kita semua butuh nasihat barakallahu fikum, bukan berarti karena jadi ustaz kemudian enggak mau dinasihati itu keliru. Paham ya? Kalau salah, katakan ustaz ini keliru, ustaznya benar seperti ini. Nah, langkah yang terbaik adab yang paling bagus ketika ustaz diingatkan dengan dengan apa dengan adab tadi itu segera menerima. Jazakumullah khairan. Eh, anak kemarin salah dan inilah yang benar ternyata seperti ini. Itu yang paling baik. Jangan merasa gengsi akhirnya apa? Diputar balikan fakta seakan-akan yang keliru tadi benar gitu. Wah ini antum nggak tahu apa-apa ini. Antum nggak tahu apa-apa. Sudah belajar tafsir belum? Sudah belajar usul belum? Sudah belajar nahu belum? Belum Ustaz. Belum dah mengingatkan Ustaznya. Ustadznya tahu kalau ustadznya keliru tahu, cuman gengsi. Hati-hati ya. Gengsi untuk menerima sindiran tadi itu atau kritikan. Kritikan yang membangun tidak masalah, tapi kritikan yang menghancurkan yang harus dijelaskan. Tambah bedanya? Kritikan membangun itu kritikan yang bagus, yang kira-kira memang harus disampaikan sampaikan. Enggak perlu apa? Enggak perlu sungkan, eh? segan, wahana enggak enggak enak mengingatkan ustaz. Keliru-keliru. Ingatkan barakallahu fikum, pintu terbuka. Jangan sampai kita merasa segan, sungkan kemudian apa justru kekeliruan disimpan, dipendam. Ketika pindah pondok sebarkan mana-mana, ustaz ini kalau ngajar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ustaz ini gayanya seperti ini, seperti ini, ini keliru. Paham ya? Sampaikan. Jadi langsung semuanya gitu loh, paham ya? Semuanya dah selesai di tempat itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu bagus sekali barakallahu fiikum harus memiliki jiwa besar. Jiwa besar tidak pun, tidak mudah apa? Sakit hati. Paham ya? Tidak mudah sakit hati ya karena sakit hati itu biasanya ujung-ujungnya kemana? Enggak mau taklim lagi. Ujung-ujungnya enggak mau taklim lagi. Wahana itu kalau duduk sama ustaz itu sakit hati anak katanya. Kalau dia itu merasa sakit seharusnya duduk terus. Biar sembuh. Paham ya? Karena kalau dia dia enggak duduk obatnya kan berhenti. Obatnya ya ketika dia sakit itu, wah ini berarti obatnya. Sadar gitu loh, paham ya? Tapi kalau sakit hati kok malah justru menghindar, menjauh, enggak sembuh-sembuh. Paham ya? Nah, upayakan kita semuanya mampu dan memiliki jiwa besar. Barakallahu fikum untuk menerima kebenaran dan menerima kritikan yang membangun. ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat di sini, jadi ingat ingatnya apa tadi al-kibr tadi? Batalul haqqi wa ghamtun nas. Apa artinya? Nah, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jangan suka meremehkan saudaranya, mengejek saudaranya, itu juga enggak bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, diupayakan semaksimal mungkin. Nah, kita lihat di sini. Wala tafrah farahal ashir wal batar wal kibar bima ataka Allah minal mal. Dan jangan engkau berbangga dengan bangga yang di dalamnya unsur kesombongan, kecongkakan terhadap perkara yang Allah telah datangkan kepadamu berupa harta. Paham ya? Maksudnya bagaimana kalau dapat harta yang banyak bersyukur. Bersyukur barakallahu fikum. Nah, jangan justru malah kita sombong, kemudian ngajak yang lainnya, wah kamu anak orang miskin enggak punya uang, misalkan. Bila perlu ngasih. Jangan sampai ajak-ajakan seperti itu akhirnya apa? Ujung-ujungnya berbangga-bangga dengan seruan jahiliyah. Nah, barakallahu fiikum sebutkan dalam hadis yang disahihkan sebagian para ulama mengenai apa? Barang siapa yang bangga menta'azza da'wal jahiliyah, fa'idhuhu bihani abihi wa <coughs> Artinya apa? Barang siapa yang berbangga-bangga dengan seruan jahiliyah, maksudnya itu bangga-bangga dengan jabatannya, gelarnya, keturunannya atau semisalnya, maka perintahkanlah dia menggigit kemaluan bapaknya. Jangan dikinayahkan lagi, langsung suruh aja. Paham ya? Maksudnya apa? Jelek sekali gitu loh. Maksudnya jangan berbangga-banggaan seperti itu antum keturunan orang miskin ya, antum keturunan orang enggak punyanya. Jangan. Semuanya sama barakallahu fikum di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan hanya apa? At-taqwa. Ketakwaan. Itulah yang membedakan nanti. Enggak pandang bulu mau kulit hitam, kulit putih, hitam putih, merah, putih, paham ya? Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang bedakan hanya apa? Apa tadi? Ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Naam. Kita lihat di sini, Amal farah bi fadlillah fa mahmudun adapun bangga, senang, bahagia dengan karunia-karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dipuji. Ini terpuji. Paham ya? Senang, alhamdulillah Allah taala berikan kami hidayah, alhamdulillah Allah taala berikan kami naam jalan yang benar, jalan yang lurus. Allah taala beri kami naam kemudahan, kesehatan itu bagus sekali. Bangga dengan apa? Keutamaan Allah berikan itu boleh. Tashkurullaha wa tafrah bima a'taqallah. Engkau bersyukur kepada Allah dan bangga senang dengan apa yang Allah Taala berikan kepadamu. Lakin farahul ashir wal batar hada wal mamnu'. Akan tetapi bangga, senang, eh? seperti bangganya orang yang songkak, yang sombong. Ini yang dilarang. oleh Taala Allah Taala berfirman, "La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Jangan engkau berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah Taala tidak mencintai orang-orang yang berbangga-bangga yang sampai melampaui batasannya. Naam. Kemudian wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Mereka berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia di hadapan akhirat itu tidak ada bandingannya. Permisalannya hanya sesuatu yang semu, sesuatu perhiasan yang semu. Paham ya? Naam, kenikmatan yang sesaat saja. Fal farah ala kismain berarti apa? Bangga itu ada dua jenis kata beliau farahun madmum bangga yang tercela wa huwa farahul kibr wal batar wal ashir yaitu bangga yang tercela itu bangga yang seperti bangganya orang yang sombong songkak wa farahul wa farahun mahmudun dan juga bangga yang terpuji yang kedua, wahwa al-farah bi fadlillahi wa rahmatih. Orang yang bangga dengan keutamaan Allah taala dan rahmatnya. Kita berbangga boleh, Alhamdulillah kita sebagai ahli sunnah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kami hidayah sehingga kami bisa mengikuti Al-Quran dan sunnah. Itu boleh. Paham ya? Dalilnya ini. Qul bifadillahi wa birahmatih fabidhalika yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini dihafal ayatnya ini ya. Nah sering muncul ini. Katakanlah hanya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Maka dengan sebab itu berbanggalah kalian. Senanglah. Jadi kita senang bangga menjadi al sunnah. Jangan merasa apa? sedih, merasa enggak bangga. Bangga. Nah, menjadi ahlu sunnah barakallahu fiikum Naam. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang mana keutamaan Allah taala itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa Naam kenikmatan dunia. Paham maksudnya? Jadi keutamaan Allah taala itulah yang paling besar. Kita masuk surga itu bukan semata-mata apa? Amalan kita bukan. Banyak orang yang beramal tapi enggak masuk surga. Tapi orang masuk surga di antaranya sebabnya karena apa? Yang paling besar adalah keutamaan Allah Taala dan rahmatnya. Keutamaan Allah Taala dan rahmatnya. Semua butuh amalan, namun rahmat Allah Taala dan keutamanya itulah yang yang apa yang membuat orang itu masuk surga. Mafhum? Nah, barakallahu fikum dan untuk mendapatkan rahmat Allah dan keutamaannya tentunya dia harus beramal amalan saleh. Naam. Ikhwan fillah azan wasakumullah, inilah Nah, yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini, faedah yang bisa dipetik adalah hikmah tujuan beriman dengan takdir. Sudah kami sebutkan ada dua tujuan yang tertantum di dalam ayat yang sudah kita lewati, likaila taksau 'ala ma fatakum wa tafrahu bima atakum. Tujuan pertama, hikmah yang pertama adalah apa? Agar kalian tidak merasa sedih, tidak merasa putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan yang kedua, dan agar kalian tidak terlalu berbangga-bangga dengan kenikmatan yang kalian dapatkan. Itulah tujuannya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nasallahu salamatan afiyah wa nasallahu bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.